Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita baca syarahnya kemarin sudah kita baca matanya. Qala syarihu atabahullah Syekh Shalal Fauzan atabahullah. Halaman 161 yang punya kitabnya disimak baik-baik. Cetakan yang Saudi ini halaman 161. Qala Syekh Shalal Fauzan atabahullah seputar apa sih kemarin? Seputar pelaku dosa besar yang sudah masuk dalam neraka. Ternyata dia punya apa? punya benih keimanan, harta sekecil apapun, lebih kecil lebih disawi, diempas Allah Taala, dikeluarkan. Kita lihat sini. Akhbaran Nabi SAW alaihi wasallam annahu yukhraj minan nar yawmal qiyamah qala la ilaha illallah. Rasulullah SAW mengkabarkan bahwasannya nanti akan dikeluarkan dari api neraka di hari kiamat kelak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lihat apakah ucapan saja? Ma'imani qalbihi bi ma'naha. persamaan hatinya mengimani maknanya bersamaan apa? Hatinya mengimani maknanya, makna la ilaha illallah tersebut. Wa tayaqqunihi limadluliha dan yakinnya dia terhadap terhadap apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Bukan ucapan saja. Orang kufar Quraisy ketika dakwah Rasulullah SAW untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kenapa enggak mau? Karena paham maknanya, paham maknanya, paham konsekuensinya. Sehingga mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah, malah marah-marah. Tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana katanya. Celaka kamu wahai Muhammad. Kamu celaka wahai Muhammad. Apakah untuk hal seperti ini kamu mengumpulkan kami? Lihat. Siapa yang utama seperti itu? Abu Lahab. Turunlah surat penuh eh, yang langsung memberikan apa? Naam balasan Abu Lahab dengan setimpal Tabat siada abi lahabi wa tab. Paham ya? Nah, itu awal mulanya karena apa? Enggak terima tadi. Didakwai untuk mengungkapkan kalimat la ilaha illallah dengan makna dan konsekuensinya meninggalkan berhala-berhala yang disembah selain Allah enggak mau mereka karena paham tahu maknanya itu kita lihat sini wa yakhud minan nar man fi qalbihi misqala habatin min iman dan akan keluar pula dari neraka orang yang di dalam hatinya ada seketil atau seberat biji sawi daripada keimanan wa huwa mutayaqqin limakna hadil kalimah dalam keadaan dia yakin terhadap makna kalimat tersebut la ma'budu bihaqqin illallah itu maknanya. Simak lagi bi khilafil ladzi yaquluha bil lisani wa la ya'taqid ma'naha penting berbeda dengan keadaan orang yang mengucapkan lisan la ilaha illallah la ilaha illallah afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah mengucapkan dengan lisannya tapi enggak meyakini maknanya sore ke kuburan minta kepada Mbah Fulan Mbah Alam paham ya malamnya tahlilan Allah musta'an kita lihat ini berbeda dengan orang yang mengatakan dengan lisannya tapi enggak meyakini maknanya ini penting Nah, seperti siapa? Kal munafikin di antaranya. Fa innaha la tanfa'uhum yang seperti ini enggak bermanfaat. Paham ya? Wa fi hadha raddun 'ala man yaqul innal iman huwa qaulun bilisan. Di dalam pernyataan ini ada bantahan terhadap orang yang mengatakan iman itu cukup yang ada di lisan. Jadi iman cukup la ilaha illallah, cukup imannya sempurna seperti imannya siapa? Kata mereka, Ayo, Jibril Mikail. Kelompok apa kemarin namanya? La ilaha illallah, iman sempurna. Maksiat, minum khamar, berjudi, berzina enggak pengaruh sama sekali. Imannya sempurna. Kalau di akhirat wajib masuk surga. Kelompok apa kemarin? Murji'ah. Jangan lupa Murji'ah ya. Nah, kita lihat lagi di sini barakallahu fiik. Wa fihi raddun ala man yara anna iman huwa tasdiq faqat. Sama. Di dalam penjelasan ini ada bantahan terhadap orang yang berpendapat bahwasanya iman cukup yang ada di dalam hati dibenarkan. Ana benarkan kok. La ilaha illallah itu benar, maknanya benar. Cuman dia enggak amalkan. Ini yang perlu diperhatikan. Wa annahu syai'un wahid iman itu sesuatu yang satu. La yazid wa la yanqus, enggak bertambah enggak berkurang. Ini juga kelompok Murji'ah. Karena Murji'ah kemarin ada berapa kemarin Murji'ah? Ada berapa kemarin Murji'ah? Ada empat bahkan apa sebutkan? Murji'ah apa saja? Murji'ah apa? Fuqaha, terus Murji'ah Asy'ariyah terus Murji'atul Karamiyah terus Ada sekali. Terus Murjatul Jahmiyah empat-empatnya meyakini apa? Setelah global, amalan masuk dalam iman atau tidak? Menurut mereka gimana menurut mereka? Eh? Gak termasuk itu intinya. Jadi amalan gak perlu kata mereka. Allah musta'an. Dikit lagi ya. Nah barakallahu fiik sebutan sini Lianna Allah Ta'ala yakul lil Rasul dikarenakan Allah Ta'ala mengatakan kepada Rasulullah SAW akhirat man kana fi qalbihi adna adna adna tiga misqal habbatin khardal min iman keluarkanlah orang yang di dalam hatinya memiliki sekecil atau paling kecil lebih apa kecil daripada seberat biji sawi dari keimanan. Jadi kalau anak ada punya keimanan, paham ya? Memiliki keimanan sekecil apapun, walaupun sekecil lebih kecil dari biji sawi, disuruh mengeluarkan dari api neraka. Bayangkan itu. Masya Allah. Wa hadza dalilun ala anna hadza imanun da'if. Ini dalil menunjukkan bahwasanya iman ini lemah. Walakin lamma sama'a ma'a qawli, akan tapi ketika berkumpul bersama ucapan la ilaha illallah wa taqada ma'naha dan dia meyakini maknanya nafa'a dzalika sahibah memberikan manfaat pelakunya dan juga pemiliknya wa akhrajahu minan nar ba'da dukhul fiha dan mengeluarkan pelakunya dari siksaan neraka setelah dia masuk ke dalamnya ini pendapat al-sunnah ya jadi pelaku dosa besar itu tidak kekal di dalam api neraka tapi bagaimana pelaku dosa besar di akhiratnya tahta masyiatillah insya'a wa insya'a jika Allah telah menghendaki mengadab, mengadab sesuai dengan kadar dosanya dan jika menghendaki untuk mengampuni, diampuni. Li'annahu la yukhlaq finnar ila ahlu syirki wal kufri billahi azza wa Perhatikan, dikarenakan tidak dikekalkan dalam siksaan neraka kecuali pelaku syirik akbar dan pelaku kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ahlul iman wa in kana imanuhum dha'ifan jidda. Adapun pelaku atau adapun orang yang beriman walaupun imannya sangat lemah wa in dakhalun nara bidzunubihim walaupun mereka masuk ke dalam api neraka dengan dosa-dosa mereka nah masuk neraka dengan sebab dosa-dosa mereka barakallahu fiik fa innahum la yukhladuna bin maka sesungguhnya mereka tidak kekal di dalam api neraka tersebut bal yukhrajuna minha imanin bahkan mereka akan dikeluarkan dengan sebab iman mereka wasyahid min al hadis inti dari hadis, hadis yang kita baca tadi Kama dzakar al-muallif sebagaimana sebutan muallif al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, anal iman yad'uf. Iman itu bisa melemah hatta yakuna bi miqdari habbah khardal. Sampai-sampai iman itu melemah seukuran apa? Sekecil biji sawi. Raddan 'alal ladzina yaqulun bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan innal iman syai'un wahid la yatafawat iman itu adalah sesuatu yang satu, tidak bertingkat-tingkat, wa amal amalun qalbiyyun faqat. Iman itu adalah amalan yang dalam hati. Ya inilah syubhat yang perlu kita perhatikan dan perlu kita berhati-hati seperti orang awam kadang yang jauh dari ilmu, yang belum paham iman itu yang ada di dalam hati. Orangnya sudah jahat, minum khamr, mabuk-mabuan, berzina, paham ya? Melakukan maksiat dan nasabi. yang penting kan apa? Hatinya masih katanya. Wallahu musta'an. Kita katakan hati baik atau buruk itu nanti akan apa? akan terpantulkan dengan apa? adanya amalan perbuatan yang dia lakukan. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillah.